Wa akhadna fi ad-dars al-madi واخذنا في الدرس الماضي شيئا من فوائد الشيخ العلامة محمد بن صالح yata'allaqu bi يتعلق jalla wa ala wa وصفاته أخذنا بعض القواعد القاعدة الأولى وهكذا الفرع الأول من القاعدة الثانية Dan pada pelajaran yang lalu kita telah mengambil beberapa fawaid yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang berkaitan tentang beberapa kaidah-kaidah yang berkaitan tentang penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya baik yang berkaitan tentang kaidah yang berkaitan tentang sifat yang ber, nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala demikian pula beberapa cabang furu' yang berkaitan ya, berupa kaidah yang berkaitan tentang penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. فما هي القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته؟ بارك الله فيك نعم الواجب في ذلك إبقاء دلالتها دلالة النصوص على ظاهرها من غير تغيير Kemudian beliau bertanya bahwa apa kaidah yang pertama dari kaidah tentang asma wa sifat. Maka salah seorang yang menjawab bahwasanya yang wajib yang kita tempuh pada penetapan asmaullah wa sifati adalah ibqa'u dilalatiha ala zahiriha min ghairi tagyirin yaitu meninggalkan dalil-dalil tersebut sesuai dengan zahirnya tanpa melakukan perubahan. السؤال الثاني ما معنى أسماء الله عز وجل كلها حسنى نعم أي أنها بالغة في الحسن غايته Kemudian beliau bertanya dengan pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksudkan, apa makna dari kalimat asmaullahi nam husna. Bahwasanya nama-nama Allah SWT itu indah. Maka dijawab oleh sebagian ikhwah bahwasanya ia dimaksudkan dengan al-husna adalah baligatun fil husni ghayatahu, yaitu keindahan yang benar-benar berada di atas puncak keindahan. السؤال الذي يليه هل الدهر من أسماء الله عز وجل أم لا نعم بمعنى أحسنتم في الجواب فإن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل Demikian pula pertanyaan yang ketiga, apakah ad-dahar termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab bahwasanya ad-dahar bukanlah nam termasuk bukan termasuk salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala karena ad-dahar tidaklah mengandung di dalamnya sesuatu yang menunjukkan tentang keindahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Idzan fama ma'na قوله فإن الله هو الدهر نعم معنى ذلك أن الله عز وجل هو خالق الدهر المتصرف فيه المقلب له فإن الدهر هو الليل والنهار Kemudian beliau bertanya apa yang dimaksud bahwasanya innallaha huwad dahar Sesungguhnya dia adalah Allah yang ad-dahr. Maka dijawab bahwa jawabannya adalah maknanya bahwasanya eh khaliquha. Eh, nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, penciptanya al-mutasarrifu nam al-muqallibulah yaitu yang senantiasa membolak-balikkan waktu tersebut. Karena yang namanya ad-dahr adalah berupa waktu siang dan malam Maka dialah yang menciptakan waktu waktu tersebut yang membolak-balikkannya adanya siang silih bergantinya siang dan malam. Ini mana innallaha huwad dahr. Sesungguhnya dialah Allah yang ad-dahr yang mencipta, yang mengatur, yang membolak-balikkan waktu tersebut. قال رحمه الله تعالى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في بيان الفرع الثاني من أسماء الله سبحانه وتعالى أي فيما يتعلق بالقاعدة الثانية في أسماء الله قال أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين بمعنى ليست محددة بالنسبة لنا بعدد معين كمئة أو تسعة وتسعين أو نحو ذلك فبالنسبة لنا ليست محصورة بعدد معين طيب Kemudian beliau berkata bahwasanya telah berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang cabang dari kaidah yang kedua yaitu yang berkaitan tentang penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata asmaullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan Buah nama-nama Allah Subhanahu wa taala enam tidaklah nam terbatas ya eh, so, dengan jumlah tertentu. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah tertentu baik itu 100 ataupun 99. Kata beliau ini binisbati lana. Artinya uh, nam ditinjau dari sisi pengetahuan kita bahwasanya kita tidak mengetahui Nam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu yang kita ketahui bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu. Nam, tidak ditentukan apa itu 100 ataupun 99 atau lebih atau kurang daripada itu. Nam, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah tertentu. ثم ذكر الدليل على ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور وأنه قال فيه أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك قال وما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به Kemudian beliau menyebutkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam Naam dalam hadis yang masyhur bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam salah satu doanya As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa Ya Allah saya memohon kepadamu dengan seluruh namamu semaita bihi nafsak yang telah engkau tetapkan nah pada dirimu sendiri au anzaltahu fi kitabik ataupun nama yang telah engkau turunkan dalam satu kitabmu au 'allamtahu ahadan min khalqika ataupun yang telah engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak atau yang engkau simpan sebagai ilmu gaib yang ada di sisimu. Kemudian Syekh bin Utsaimin berkata rahimahullah, "Wa masta'thara Allah bihi fi ilmi al-ghaib 'indah la yumkinu hasru wala al-ihatatu bih." Bahwasanya apa yang disimpan dan dijadikan sebagai ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala maka itu tidak akan mungkin kita dapat membatasinya, menghitungnya dan menjangkau menjangkaunya. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل وفيه بشرى للمسلم والمؤمن ففي مطلعه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يدعو الله عز وجل فيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أذهب الله همه وأبدله مكان الحزن فرحا Dan dalam hadis ini kata beliau atau hadis ini kata beliau yang dijadikan dalil adalah uh, potongan dari hadis yang sangat panjang di mana dalam hadis tersebut di dalamnya terdapat berita gembira eh, bagi siapa-siapa yang membaca dan mengucapkan doa tadi. 6. Yang syahidnya berita gembira tersebut bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata, barang siapa yang membaca doa ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan ya gunda gulana yang menimpanya dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai bentuk kegembiraan baginya. وهذا الحديث فيه التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى dan juga dalam hadis ini terdapat di dalamnya pendalilan tentang disyariatkannya untuk bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Wa bi kulli asma'ihi. Bertawassul dengan seluruh nama-namanya. Ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Sama saja yang kita ketahui atau yang kita tidak mengetahuinya. ثم أفاد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فائدة في إزالة إشكال عند قراءة وسماع حديث آخر في الصحيحين فقال رحمه الله تعالى والجمع بين هذا أي الذي تقدم معنا في أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو متفق عليه إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة أي سيأتي إزالة الإشكال والجمع بين القاعدة هذه وبين هذا الحديث طيب Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan satu masalah tentang dua hadis yang kelihatannya nampak saling bertolak belakang. Maka beliau akan menyebutkan di sini cara penjamakan mempertemukan dua hadis ini yang secara zahir bertentangan. Di mana pada hadis yang lalu Nabi alaihi salatu memberitakan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu akan tetapi boleh jadi jika kita membaca ataupun mendengar hadis yang berikut ini beliau akan sebutkan, enam di dalamnya nampak bahwasanya nama tersebut apa terbatas dengan jumlah tertentu. Enam dan beliau akan menjawab hadis tersebut. Beliau mengatakan wal jam'u baina hadza wa baina qawlihi fil hadits sahih. Dan cara mempertemukan hadis yang lalu dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim yaitu hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma sesungguhnya Allah bagi Allah memiliki 99 nama man ahsaha ay barang siapa yang menghafalkannya dakhalal jannah maka dia akan masuk ke dalam al jannah dia akan masuk ke dalam surga dan insyaallah beliau akan sebutkan cara untuk mempertemukan dua hadis ini. قال إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله عز وجل تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وليس المراد حصر أسمائه سبحانه وتعالى بهذا العدد ثم, نظ... ثم ضرب مثالا فقال ونظير هذا أن تقول عندي مئة ريال أو مئة درهم أعددتها للصدقة قال فلا ينافي أي هذا القول أن يكون عندك دراهم أخرى قد أعددتها لغير الصدقة لا يعني هذا أن جميع أموالك محصورة بمئة درهم وأنه لا يوجد لك من المال إلا مئة درهم إلا مئة درهم لا يعني هذا ولكن الذي أعددته للصدقة مئة درهم وأموالك كثيرة جدا Kemudian beliau akan menjawab makna hadis ini. Beliau mengatakan anna ma'na hadzal hadis anna min asfa'illahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah. Bahwasanya makna hadis ini bahwasanya Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, siapa menghafalkan niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Walaisal muradu hasra asma'i ta'ala bihadzal adad dan bukanlah yang dimaksudkan dari hadis ini adalah pembatasan ya membatasi nama Allah dengan jumlah tertentu ini. Jadi dengan jumlah umpama dengan jumlah 99 ini. Wa nadhiru hadza an taqul dan yang kemudian Asy bin Utsaimin rahimahullah memberikan contoh ya. Wa nadhiru hadza an taqula dan yang semisal ya dengan hadis ini dengan uh, ucapan engkau mengatakan indi mi'atu dirham. Saya memiliki 100 dirham uang a'adattu hadis sadaqah yang saya persiapkan untuk bersedekah. Fala yunafi ayyakuna indaka darahim ukhra a'adattaha li ghairi sadaqah. Dan ini tidak menafikan bahwa engkau memiliki uang yang uang yang lain. Ya. Dirham yang lain yang engkau siapkan selain untuk keperluan sadaqah. Tetapi khusus yang engkau siapkan untuk bersedekah ya sebanyak berapa? 100 dirham. Dan ini tidaklah menunjukkan bahwasanya uangmu hanya sebatas 100 dirham tok, tapi Nah, boleh jadi ada yang yang lain ya, yang engkau persiapkan untuk keperluan yang yang lainnya. Nah, kemudian boleh mengatakan ya, boleh jadi engkau memiliki harta yang banyak ya. Ya selain dari yang 100 dirham, tapi 100 dirham ini khusus untuk ya persiapan sedekah dan engkau masih memiliki harta-harta yang banyak yang lainnya untuk keperluan yang lainnya bukan hanya untuk bersedekah saja. فمعنى الحديث عندئذ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وله أسماء أخرى كثيرة Maka mana hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama 99 nam maka barang siapa yang menghafalkannya ya, tentunya ya juga saya di, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya siapa yang menghafalkannya dan mengamalkan konsekuensi dari hadis tersebut dari eh, uh, 99 nama tersebut niscaya dia akan dimasukkan ke dalam jannah dan Allah Subhanahu wa taala masih banyak memiliki nama-nama yang lain selain dari yang 99 ini. Tetapi yang khusus ya yang Allah siapkan ya keutamaannya bagi yang menghafalkannya, mengamalkan konsekuensinya adalah yang 99 ini Bukan berarti bahwa beliau atau Allah hanya memiliki 99 nama bahkan Allah masih memiliki nama-nama yang lebih daripada itu yang banyak sekali. فأسماؤه إذا كثيرة وهنالك تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة Nah, maka dari sini nama-nama Allah Subhanahu wa taala jika demikian sangatlah banyak. Akan tetapi Nam yang 99 ini Allah berikan keutamaan bagi yang menghafalkannya dan mengamalkan konsekuensi dari 99 nama ini, maka niscaya akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Qala rahimahullahu taala al-far'u tsalitsu أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع أي بالدليل ليس بالرأي قال فهي توقيفية توقيفية ما معنى ذلك قال يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع أي بالدليل فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه جل وعلا من الأسماء قال فوجب أي عندئذ الوقوف في ذلك على الشرع أي على الأدلة ولأن تسميته بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه عز وجل فوجب سلوك الأدب في ذلك Kemudian beliau berkata al-far'u tsalitsu cabang yang ketiga dari kaidah yang kedua yang berkaitan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala beliau berkata asmaullahi la tuthbatu bil aqli bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah ditetapkan dengan akal. Wa innama tuthbatu bisyar'i. Akan tetapi nama-nama Allah itu ditetapkan dengan syariat, eh, dengan dalil. Fahiyya tauqifiyah, maka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah tauqifiyah, yakni terhenti ya nam pada adanya dalil. Jika ada dalil, maka kita tetapkan nama tersebut. Yutawaqqafu itsbatu ala ma ja'a syar'i. Maka kita nam menetapkannya apabila ada datang eh, dalil dari syariat dari Al-Qur'an ataupun eh, sunnah. Yatawaqqafu itsbatuha ala ma jaa syar'i. Maka kita menetapkan nama-nama tersebut sesuai yang datang eh, dari syariat kita. Fala yuzadu la yunqas, maka kita tidak boleh menambah ataupun mengurangi nama-nama tersebut. Li'anna al-aqla la yumkinu idraku ma yastahiqu ta'ala min al-asma' Karena sesungguhnya akal ini tidak akan mungkin dapat menjangkau ya. Naam apa yang menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala berupa naam penetapan nama tersebut. Naam akal-akal kita tidak akan mungkin dapat menjangkau mengetahui apa-apa yang berhak disandang bagi Allah Subhanahu wa taala berupa e, nama-nama bagi Allah. Fawajib al-wuqufu fi dzalika ala syar'i. Maka wajib kita terhenti, berhenti Nah, menetapkan nama tersebut nam apabila ya ada dalil dari syariat walianna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsa أو inkara ma samma bihi nafsa jinayatun ya fi haqqihi ta'ala karena nam memberikan suatu nama yang Allah sendiri tidak pernah menamai dirinya ataupun mengingkari suatu nama yang telah Allah tetapkan pada dirinya adalah bentuk jinayah, bentuk kedurhakaan. Ya. Nah, bentuk kedurhakaan yang berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, wajib sulukul adabi fi maka wajib kita menempuh, wajib kita beradab ya terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. إذا هذا هو الفرع الثالث أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع maka inilah cabang yang ketiga dari kaidah yang kedua dari asmaullah subhanahu wa taala bahwasanya yang namanya nama Allah itu tau tauqifiyah yaitu terhenti nam pada dalil semata Al-Qur'an dan sunnah dan nama-nama tersebut tidak boleh ditetapkan dengan nam mengandalkan akal dengan menggunakan akal. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر الفرع الرابع والأخير من القاعدة الثانية المتعلقة بأسماء رب العالمين عز وجل Kemudian setelah itu beliau berpindah kepada cabang yang keempat dari kaidah yang kedua yang berkaitan tentang nama nama-nama Allah Subhanahu wa taala. فقال كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يدل على ذات الله على ذاته سبحانه وتعالى وعلى الصفة التي تضمنها أي هذا الاسم الأمر الثالث وعلى الأثر المترتب عليه أي على هذا الاسم إن كان متعديا أي إذا كان الاسم متعديا كما سيأتي بيان ذلك ثم قال مؤكدا لما تقدم ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله أي الثلاثة الأمور الأول يدل على ذات الله والثاني على الصفة التي تضمنها هذا الاسم والثالث على الأثر المترتب عليه ذلك الاسم إن كان الاسم متعديا طيب beliau berkata cabang yang keempat dari kaidah yang kedua dari asmaullah subhanahu wa taala kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu ala zatillah seluruh nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka itu sesungguhnya menunjukkan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan apa? Terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala sifatil lati tadammanaha demikian pula menunjukkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Eh, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka itu pasti mengandung sifat. Naam. Wa 'ala al-athari al mutarattab 'alaihi in kana muta'addiya dan juga Naam. Yang ketiga, bahwasanya nama tersebut yang terkandung dalamnya sifat itu menunjukkan adanya asar yaitu bekas ataupun pengaruh yang ditimbulkan oleh nama dan sifat tersebut ingka namu ta'adiyah itu kalau sifat itu mu muta'addi mungkin nanti beliau akan jelaskan apa itu muta'addi ya mu ingka namu muta'addian kalau nama tersebut nantinya adalah nama-nama yang muta'addi nah Kemudian beliau mengatakan wala yatimul imanu bil, bil ismi illa bi itsbati dzalika kulli. Dan keimanan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin sempurna keimanan kita terhadap perkara nama-nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menetapkan seluruh perkara tadi, yaitu pertama menetapkan bahwasanya nama itu menunjukkan zatnya Allah, kemudian yang kedua bahwasanya nama itu pasti mengandung sifat, kemudian nama dan sifat itu pasti ada asar pengaruhnya terhadap makhluknya hamba-hambanya yang lain. Nanti beliau akan insyaallah jelaskan. ثم ضرب لذلك مثالا في الاسم غير المتعدي والاسم المتعدي فقال رحمه الله تعالى مثال ذلك في غير المتعدي اسم الله عز وجل العظيم العظيم قال رحمه الله تعالى فلا يتم الإيمان به أي بهذا الاسم العظيم حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله عز وجل دالا على ذاته سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول الأمر الثاني وعلى ما تضمنه أي هذا الاسم من الصفة ماذا تضمن ماذا تضمن اسم العظيم من الصفة الجواب صفة العظمة صفة العظمة Kemudian setelah itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala akan memberikan contoh tentang nama yang mutaaddi dan yang tidak mutaaddi. Ini dengan contoh ini nanti akan jelas bagi kita bahwasanya enam tentang pengertian mutaaddi ataupun yang tidak mutaaddi. Misalu dzalika fi ghairil mutaaddi contoh nama di antara nama-nama Allah yang tidak dianggap mutaaddi al-azim. Ya, al-azim yaitu yang maha agung ya. Al-azim fala yatimmu al-imanu bi hatta nu'mina bi itsbatihi isman min asma'illahi dalan ala dzatihi ta'ala. Maka tidak akan mungkin keimanan seseorang terhadap nama ini Al-Azim ini bagi Allah Subhanahu wa taala hingga orang itu menetapkan bahwasanya Al-Azim ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah yang menunjukkan terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kemudian yang kedua wa ala ma tadammanahu min sifati wa hiya al-'azamah dan juga tidak akan mungkin keimanan kita akan sempurna terhadap ya nama Allah nama-nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menetapkan sifat yang terkandung dalam nama Al-Azim ini. Sifat apa itu? Yaitu sifat Al-Azamah, sifat kebesaran, keagungan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. نضرب مثالا آخر وهو اسم الله سبحانه وتعالى العلي العلي العظيم فلا يتم الإيمان باسم الله عز وجل العلي حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله عز وجل دالا على ذاته سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول وأيضا وحتى نؤمن على ما تضمنه هذا الاسم من الصفة لله عز وجل وهي صفة ماذا العلو العلو نعم Kemudian boleh berkata kita akan contohkan yang lain, nama yang lain yang dianggap tidak mutaaddi. Ya, yaitu si, uh, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali. Ya, Al-Ali artinya yang maha tinggi. Maka kata beliau, keimanan kita tidak akan mungkin sempurna terhadap nama ini sampai kita menetapkan bahwa Al-Ali ini adalah nama yang menunjukkan terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang apa? menunjukkan e, toib terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, buasanya. Nah, keimanan kita tidak akan mungkin sempurna sampai kita menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat ketinggian. Ya. Nah, jadi keimanan kita tidak akan mungkin sempurna pada si, e, nama Al-Ali ini sampai kita menetapkan dua perkara. Yang pertama, bahwasanya Al-Ali adalah nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan terhadap zatnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Al-Ali ini nama ini menunjukkan sifatnya Allah. Bahwasanya Allah, Allah itu maha maha tinggi. قال رحمه الله تعالى في ضرب المثال الآخر للاسم المتعدي قال ومثال ذلك في المتعدي اسم الرحمن فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله عز وجل دالا على ذاته سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول قال وعلى ما تضمنه من الصفة وهي صفة الرحمة هذا الأمر الثاني قال وعلى ما ترتب عليه أي على هذا الاسم من أثر ما هو الأثر قال وهو إنه عز وجل يرحم من يشاء سبحانه وتعالى وهذا الأمر الثالث Kemudian beliau mencontohkan nama Allah Subhanahu wa taala yang dianggap mutaaddi. Nah, yang dengannya insya Allah kita akan memahami apa yang dimaksud dengan mutaaddi. Contohnya kata beliau wa mithalu dzalika fil mutaaddi, contoh nama Allah Subhanahu wa taala yang mutaaddi Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman. Fala yatimmu al-imanu bi hatta nu'mina bi itsbatihi isman min asma'illahi dallan ala dzatihi ta'ala. Wa keimanan kita terhadap nama ini tidak akan mungkin sempurna sampai kita menetapkan bahwasanya pada Ar-Rahman ini ada nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan terhadap zatnya Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa alama ma tadammanahu min sifati wa hiya rahmah. Kemudian yang kedua, kita tetapkan apa yang terkandung dalam nama ini, yaitu bahwasanya Allah itu Maha merahmati maha merahmati, maha mengasihi. Ya. Kemudian wa'ala yang ketiga wa'ala ma tarattaba alaihi min atharin dan juga sampai kita mengimani enam tentang apa? Athar pengaruh yang ditimbulkan dari nama dan sifat ini wa huwa annahu yarhamu man yasha bahwasanya dia merahmati Allah benar-benar merahmati mengasihi hamba-hambanya siapa yang dia kehendaki maka ini tiga pada mutaaddi pertama menetapkan nama yang menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang kedua menetapkan dalam Ar-Rahman tersebut bahwa Allah itu punya sifat rahmah kasih sayang. Kemudian asarnya, pengaruhnya yang ditimbulkan apa? Bahwa dia merahmati kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Ini uh, makna mutaaddi. ناخذ مثالا آخر على الاسم المتعد وهو الرزاق الرزاق من أسماء الله عز وجل فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله عز وجل دالا على ذاته سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول وأيضا ولا بد من الإيمان بما تضمنه هذا الاسم الرزاق من الصفتين ما هي الصفة المتضمنة في اسم الرزاق الجواب صفة الرزق الأمر الثالث وعلى ما ترتب على هذا الاسم الرزاق من أثر ما ذلك الأثر هو أنه عز وجل يرزق العباد يرزق عباده سبحانه وتعالى Kemudian Yahwan kata beliau kita akan mengambil contoh yang lain dari nama Allah Subhanahu wa taala yang dianggap mutaaddi yaitu Ar-Razzaq. Maka keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala khusus yang berkaitan dengan uh, penetapan nama dan sifat-sifat Allah tidak akan sempurna kecuali mengimani tiga perkara pada enam kalimat ataupun nama ini Ar-Razzaq ini. Yang pertama, bahwasanya Ar-Razzaq menunjukkan e, nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan terhadap zatnya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang enam nah memiliki nama Ar-Razzaq tersebut, menunjukkan terhadap zatnya Allah. Kemudian yang kedua, sifat yang terkandung dalam nama ar razak Bahwasanya Allah itu subhanahu wa taala memiliki sifat memberi rezeki. Ya, enam. Bahwasanya sifatnya adalah maha pemberi rezeki, maha pemberi. Kemudian yang ketiga adalah enam pengaruh asar ya yang ditimbulkan uh, sifat tersebut bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya enam yang Allah Subhanahu wa taala ke kehendaki. Nah, inilah tiga keimanan yang kita harus tetapkan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mutaaddi seperti Ar-Razzaq yaitu pertama apa menetapkan nama yang menunjukkan zatnya Allah kemudian yang kedua mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat pemberi rezeki kemudian yang ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki ini asarnya pengaruhnya nah nampak kita senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala Karena memang ya Allah itu memiliki nama dan juga sih sifat yang maha memberi. Wallahu alam. Idan أخذنا ثلاثة فروع متعلقة بالقاعدة الثانية في أسماء الله عز وجل الفرع الأول في درسنا أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين والفرع الثاني أسماء الله عز وجل توقيفية لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالدليل والشرع الفرع الثالث كل أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على ذاته عز وجل وعلى الصفة التي تضمنها ذلك الاسم وعلى الأثر المترتب على الاسم إن كان هذا الاسم متعديا ولا يتم الإيمان بأي اسم إلا بإثبات ذلك كله نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون هذا في ميزان حسناتنا ويأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم القاعدة الثالثة المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى ويأتي ما تحت هذه القاعدة من فروع أيضا طيب maka sebagai kesimpulan ringkasan pelajaran kita pada pagi hari ini bahwasanya kita telah mengambil uh, tiga furu' dari enam kaidah yang kedua dari asmaullah subhanahu wa taala yang pertama apa bahwasanya nama-nama Allah rumah mahsuratin bi'adadin muayyan nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu kemudian yang kedua asmaullah taala tauqifiyah asmaullah itu tauqifiyah terhenti Nah, kita tetapkan apabila ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala enam toib tidak akan sempurna sampai kita menetapkan tiga perkara apabila enam nama-nama itu mutaaddi yaitu pertama menetapkan nama yang menunjukkan zat bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua menetapkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut, kemudian yang ketiga menetapkan asar yaitu pengaruh apa ya pengaruh ya yang ditimbulkan oleh nama dan sifat tersebut ya dan telah berlalu contoh-contohnya adapun kalau ghair mutaaddi maka itu hanya dua perkara menetapkan nama yang menunjukkan zatnya Allah dan juga si sifat wallahu alam semoga Allah SWT memberikan manfaat apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan menjadikannya sebagai amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat والحمد لله رب العالمين